Saudara-saudara kaum muslimin, perlu kami sampaikan bahwasanya bahasa Arab mempunyai beberapa cabang ilmu. Namun pada kesempatan kita kali ini, kita hanya akan membahas dua buah cabang ilmu dari bahasa Arab. Cabang yang pertama yang akan kita bahas ya-, eh, yaitu ilmu nahwu, kemudian cabang yang kedua yang akan kita bahas yaitu ilmu sorf. Baik, sebelum melangkah lebih jauh tentang ilmu nahwu dan ilmu saraf ini, maka kita akan mendefinisikan dahulu apa yang disebut dengan ilmu nahwu dan apa yang disebut dengan ilmu saraf. Yang dimaksud dengan ilmu nahwu, ya kita perhatikan bahwasanya yang dimaksud dengan ilmu nahwu adalah ilmu untuk mengetahui hukum akhir dari suatu kata. Baik, untuk definisi ini lebih jelasnya kita perhatikan contoh sebagai berikut. Nah, kita perhatikan bahwasanya ada tiga buah contoh. Yang pertama ja'a rajulun. Ya, yang mempunyai arti telah datang seorang laki-laki. Kemudian kita juga melihat ada Contoh yang kedua yaitu ra'aitu rojulan Yang mempunyai arti aku melihat seorang laki-laki. Kemudian contoh yang ketiga adalah marartu birojulin Yaitu yang mempunyai arti aku berjumpa dengan seorang laki-laki. Nah, fokus perhatian kita kita arahkan pada kata rojulun, ya, pada kata rojulun yang mempunyai arti seorang laki-laki. Nah, kata rojul pada kalimat yang pertama, yaitu pada kalimat ja'a rojulun. Nah, kita perhatikan huruf akhir dari kata tersebut. Kita perhatikan, yaitu huruf lam. Ya, huruf lam. Nah, kita lihat bahwasanya pada kalimat yang pertama ini, kata rojul, dia berharokat domah. Namun kita juga melihat pada kalimat yang kedua yaitu kalimat ro'aitu rojulan. Nah, rojul di sini dia mempunyai harokat fathah. Sedangkan untuk kalimat yang ketiga dia mempunyai harokat kasrah. Nah, kata rojul yang sama-sama mempunyai arti seorang laki-laki ternyata dia bisa berharokat domah bisa berharokat fathah dan juga bisa berharokat kasrah. Nah, kapankah suatu kata itu berharokat domah, berharokat fathah, dan berharokat kasrah? Nah, inilah yang akan kita pelajari di dalam ilmu nahwu. Nah, sekali lagi, kapan suatu kata itu dia mempunyai harokat domah, mempunyai harokat fathah, mempunyai harokat kasrah, maupun hukum-hukum yang lain, inilah yang akan kita pelajari di dalam ilmu nahwu. Ya, kami kira sudah jelas tentang definisi dari ilmu nahwu, yaitu sekali lagi ilmu untuk mengetahui hukum akhir dari suatu kata. Ya. Baik. Sekarang untuk cabang ilmu yang kedua, yaitu ilmu saraf ya ilmu saraf yang nantinya insya Allah juga akan kita pelajari ilmu saraf adalah ilmu tentang perubahan suatu kata ya ilmu tentang perubahan suatu kata maksudnya perubahan suatu kata sebelum dia itu masuk ke dalam suatu kalimat ya misalnya kita ambil contoh ya sebelum kita masukkan ke dalam kalimat nasoro ya kita perhatikan kata nasoro yang mempunyai arti menolong. Ya. Kemudian tadi dikatakan bahwasanya ilmu sharaf ilmu tentang perubahan suatu kata. Ya, perubahan di sini bisa dengan menambahkan huruf maupun dengan ya menghilangkan huruf. Nah, kita perhatikan pada kata nasoro. Nah, seandainya di antara huruf nun dan huruf shod kita tambah dengan huruf alif ya sehingga menjadi nasirun misalnya maka kata nasoro yang awalnya mempunyai arti menolong ya kemudian tatkala berubah menjadi nasirun dengan adanya tambahan huruf alif maka artinya berubah dari menolong menjadi penolong nasirun mempunyai arti penolong berubah nah kemudian misalnya di antara kata nasoro ya di antara huruf sat dan huruf roknya kita tambahi huruf wawu misalnya kemudian di awalnya kita tambahi huruf mim misalnya sehingga menjadi mansurun ya ini pun menyebabkan terjadinya perubahan arti ya yang arti dari mansurun di sini adalah mempunyai arti seorang yang ditolong. Nah, demikian pula untuk perubahan-perubahan kata yang lain yang nanti e, terkadang bisa menyebabkan terjadinya perubahan arti. Nah, inilah yang akan kita pelajari di dalam ilmu saraf ya. Mungkin nanti bisa mempunyai arti pertolongan. Kapan itu ya? Atau mungkin bisa mempunyai arti uh, tempat menolong nah, dan seterusnya. Ini pun akan kita pelajari di dalam ilmu sorof. Nah, kami kira sudah jelas ya tentang definisi masing-masing cabang ilmu yang akan kita bahas yaitu tentang ilmu nahwu dan ilmu sorof.